يا حامل القرآن قد خصك di dunia maupun di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. kiram di zaman kita sekarang ini ada satu fenomena yang sangat mengkhawatirkan. Fenomena ini bisa merusak persatuan kesatuan umat Islam dan bisa memberikan kesempatan besar kepada musuh-musuh Islam untuk menghancurkan kita semua dengan sangat-sangat mudah. Fenomena yang saya maksudkan adalah fenomena di mana antar kaum muslimin saat ini begitu mudah saling mengkafirkan. Mudah betul itu dari mulutnya itu kalau sudah mengkafirkan orang itu seenaknya si kafir, musyrik, sesat, bukan Islam, musuh Islam. Kadang-kadang tuduhan oh si pulang itu lebih berbahaya dari Yahudi, itu lebih berbahaya daripada Nasrani dan seterusnya. Dan yang lebih parahnya lagi kadang-kadang hanya karena faktor-faktor tertentu, kepentingan tertentu mudah sekali menuduh saudaranya sendiri termasuk aliran sesat anu aliran sesat ini padahal saudara itu sebetulnya sama dalam dengan yang bersangkutan tapi karena perbedaan kepentingan akhirnya persoalan takbir ini terjadi di mana-mana nah karena itu pada kesempatan pagi ini saya hanya ingin mengingatkan apa yang pernah diingatkan oleh para ulama kita sebagaimana dituliskan oleh Al-Imam Dhahabi dalam kitab siar A'lamin Nubalahnya dan dalam beberapa karyanya beliau selalu mengingatkan inna takfir amrun azim wa khatir bahwa sesungguhnya pengkafiran sesama muslim itu amrun azimun satu urusan yang sangat besar wa dan satu urusan yang sangat berbahaya. Kenapa dikatakan amrun azim wa khatir? Sebab begitu kita tuduhkan seseorang itu kafir berarti yang bersangkutan tidak boleh menikahi perempuan kita. Dan berarti kita tidak boleh menikahi perempuan yaitu kelompok dia. Dan berarti kalau yang bersangkutan sudah kita nyatakan kafir, maka semua ibadah yang dilakukannya tidak sah. Dan kalau dia meninggal dunia, tidak boleh kita sholatkan dan tidak boleh dimakamkan di pemakaman orang Islam. Jadi kata-kata kafir itu ada efek hukumnya. Jadi begitu seseorang kita tuduh kafir, maka seluruh hukum kafir berlaku bagi orang tersebut bila tak yang mengatakan dia kafir saudara. Nah, karena itu dikatakan bahwa at-takfir amrun azim wa khatir. Pengkafiran itu urusan besar dan urusan yang sangat-sangat berbahaya yang tidak boleh sembarangan kita ucapkan. Apalagi Nabi kita pernah mengatakan kita kala maruli akhihi ya kafir kalau seorang itu mengatakan kepada saudara muslimnya, "Hei kafir," maka kata-kata tersebut akan kembali kepada salah satu di antara keduanya. Kalau ucapannya benar, maka kalimat kafir tadi betul kembali kepada orang yang dituduhnya kafir. Tapi kalau tuduhannya tidak benar, maka kata-kata kafir akan kembali kepada dirinya sendiri. Nauzubillah min Nah, oleh karena itu saya ingin ingatkan beberapa kaidah, beberapa saja yang berkaitan dengan taksi, Di antaranya sebagaimana diingatkan oleh Al-Imam di dalam kitab Syiar Akhlak bin Nubala juz ke-15 dari halaman 85 sampai 90 tatkala beliau bercerita tentang Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala wara'ahu arba itu pernah mengatakan di akhir umurnya di hadapan para muridnya beliau katakan ishadu aliyya anni la ukaffiru ahadan min ahlil qiblah jadi beliau katakan kepada murid-muridnya Persaksikanlah oleh kamu sekalian Ani sesungguhnya aku La ukafiru ahadan min ahlul kiblat tidak mengkafirkan seorang pun daripada ahlul kiblat. Jadi seorang muslim pun yang berbeda mazhab denganku, yang berbeda pemikiran denganku, yang berbeda pendapat denganku, selama dia termasuk ahlul kiblat, aku tidak kafirkan dia. Dan ternyata menariknya sikap ini juga diambil oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah di masa-masa akhir hidupnya. Kalau pada awalnya Syekh Syekhul Islam Ibn terkenal sekali itu tegas, keras di dalam persoalan akidah dan jika terjadi sedikit saja penyelewengan, beliau begitu mudah untuk mengkafirkan yaitu lawan-lawan pemikirannya. Tapi bagian akhir hidupnya sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibn Jauzi, Al-Imam Ibn Qayyim dan lain sebagainya, Ibn Taymiyyah raja'a an takfir. Beliau itu kembali menarik sikap mudah pengkafirannya. Nah ini yang perlu kita catat karena kadang-kadang banyak perkataan saya Islam Ibn Taymiyyah ini dijadikan rujukan untuk orang saling mengkafirkan. Padahal karya-karya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah taala bukan satu dua kitab. Beliau mengarang puluhan kitab bahkan ratusan rasail Nah itu yang perlu dikaji secara cermat oleh kita semuanya bahwa ahlus sunnah wal jamaah qatibatan semua ulama-ulama ahlus sunnah yang muktabarin itu sepakat bahwa tidak boleh kita mudah untuk mengkafirkan sesama muslim hanya karena perbedaan manhaj. Bahkan bukan hanya manhaj, Bahkan perbedaan firqah pun kita harus hati-hati. Kalau disebut enam, biasanya konotasinya ke persoalan perbedaan fikih. Tapi kalau sudah disebut perbedaannya perbedaan furu, tapi kalau sudah disebut firqah, itu biasanya konotasinya perbedaannya ke persoalan-persoalan akidah, bukan lagi persoalan-persoalan fikih. Nah, di sini yang menarik Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala dalam Rosailnya itu menyebutkan dengan dalil apa yang terjadi di zaman Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Di mana di zaman Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu muncul satu kelompok yang disepakati oleh para sahabat yang masih hidup ketika itu kelompok ini sebagai kelompok Khawarij. Dan para sahabat juga sepakat bahwa kelompok tersebut adalah kelompok yang pernah dikabarkan oleh Nabi dalam hadisnya. Itu kelompok orang-orang yang akhirnya mengamalkan Islam, tapi sesungguhnya dia telah banyak memutarbalikkan daripada ajaran Islam sehingga mereka mudah mengkafirkan sesama saudara muslimnya bahkan menghalalkan darah sesama saudara muslimnya. Dan Nabi sendiri yang menyebutkan dalam hadisnya, kalau kalian ketemu kelompok ini, faktuluhum, bunuh mereka. Dan riwayat lain katakan faqatiluhum, perangi mereka. Nah, Ibn Taimiyah mengatakan ini firqah khawarij. Kesesatannya binasin. Artinya binasin kesesatannya dengan dalil nas yang datang dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafi ijma sahaba dan dalam ijma para sahabat bahwa mereka adalah sesat telah keluar daripada jalan yang benar. Tapi sungguh pun begitu tidak satu pun dari sahabat Nabi mengatakan khawarij kafir tidak ada. Nah ini ini menarik. Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan kalau khawarij saja yang kedatangan dan kesesatannya binasin minan nabi wa ijma'is sahaba la ahad minas sahaba yukafiruhum bagaimana firqah-firqah yang lain yang umat Islam harus lebih berhati-hati di dalam mengkafirkannya. Nah, bahkan Imam Ali sendiri perlu kita tahu Sayyidina Ali ini khawarij ini mengkafirkan Ali. Khawarij ini mencaci maki Ali. Khawarij ini menghalalkan darah Ali. Nah kemudian Sayyidina Ali ditanya oleh para sahabatnya, Akufarun hum Apakah mereka itu kafir? Ya Abang Hasan Ini yang ditanya satu kelompok Yang mencaci maki Ali Mengkafirkan Ali menghalalkan darah Ali untuk ditumpahkan. Bukan hanya Ali. Ali dikafirkan, Muawiyah dikafirkan, seluruh sahabat baik yang mendukung Ali maupun mendukung Muawiyah dikafirkan. Sekarang saya dengar Ali ditanya, aku farhum, apakah mereka itu kafir? Beliau menjawab, hum farhum minal kufri. Mereka bau daripada kekafiran. Kemudian ditanya, an hum?" Kalau mereka bukan kafir, apakah mereka munafik? Sayyidina Ali menjawab, "Innal munafiqina la yadhkuruna Allah illa qalila, amma haula yadhkuruna Allah katsiran." Orang-orang munafik itu tidak mengingat Allah, tidak berpikir kepada Allah, kecuali sedikit. Sedangkan mereka banyak berpikir kepada Allah. Ini satu jawaban yang diperlukan. Saya menarik kalau katakan mereka munafik. Jangankan mengkafirkan, memunafikkan saja. Saya Ali nggak mau. Kemudian ditanya, ayun Jadi kalau mereka itu bukan kafir, bukan munafik, lalu mereka itu apa? Karena mereka ini mencaci makimu, mengkafirkanmu, menghalalkan darahmu untuk mereka bunuh. Apa dijawab oleh Sayyidina Ali? Hum ikhwanna bagaw alaina. Mereka saudara kita. Cuma mereka membangkang terhadap kita. Subhanallah. Simpel jawabnya saudara. Mereka saudara kita. Cuma mereka membangkang terhadap kita. Jadi mereka dikenakan oleh Sayyidina Ali hukmul bagi hukmul buka, bukan hukmul kafir saudara. Maka itu ketika Sayyidina Ali memerangi mereka, terkala mereka lebih terdahulu mengangkat senjata terhadap Sayyidina Ali dan para sahabatnya, begitu mereka dikalahkan, harta mereka tidak dirampas oleh Sayyidina Ali sebagai pampasan perang. Kalau mereka kafir, harta bendanya menjadi lebih. Tapi ternyata harta bendanya tidak dijadikan ghanimah. Dikembalikan kepada keluarga mereka. Dan perempuan-perempuan mereka tidak dijadikan tawanan perang, tidak dijadikan sabai. Kalau mereka kafir, itu perempuan-perempuan mereka, anak-anak mereka yang ditawan, itu dijadikan budak sudah. Tapi ternyata tidak dibiarkan mereka merdeka. Ini yang dijadikan dalil oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Begitu juga ulama-ulama ahlus sunnah yang lainnya. Tidak boleh sembarangan kita mengkafirkan. Jangankan madhab, firqah. Kecuali kalau mereka menunjukkan kufur bawah kekafiran yang nyata. Kalau mereka mengatakan Allah itu beranak atau Allah itu diperanakan untuk kufur bawah. Silakan kita kafirkan bahkan wajib untuk kita kafirkan. Kalau mereka mengatakan ada nabi baru setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diangkat menjadi rasul, maka itu kufur bawa. Silakan untuk kita kafir. Tapi kalau kekafiran yang tidak nyata diperselisihkan oleh ulama, tidak boleh sembarangan kita kafirkan. Dalam soal akidah sekalipun, contoh dalam persoalan akidah, umat Islam berbeda pendapat soal Isra Mi'raj. Itu dilakukan oleh Nabi atas izin Allah dengan ruh dan jasad atau ruh saja. Ini persoalan akidah, sudah bukan persoalan fikih. Dalam persoalan ini, sudah ahlus sunnah wal jamaah hampir sepakat Nabi Isra dan Mi'raj dengan ruh dan jasadnya. Tapi kalangan Mu'tazilah mengatakan tidak. Nabi Isra Mi'raj hanya dengan ruhnya saja tidak boleh kita mengkafirkan Mu'tazilah hanya karena persoalan ini. Walaupun itu persoalan akidah. Atau ahlus sunnah wal jamaah sepakat bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Tapi Mu'tazilah Saudara ngotot bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Tidak ada satu ulama pun mengkafirkan Mu'tazilah. Betul pendapat Mu'tazilah kita tolak kita katakan satu bid'ah fiddin. Pendapat Mu'tazilah pemikirannya kita lawan, dilawan oleh Ahlus Sunnah keluarga. Jamaah. Dan ulama Ahlus Sunnah tidak ada mengkafirkan Mu'tazilah dalam persoalan tersebut. Karena ini persoalan perdebatan filsafat yang begitu panjang. Eh, ini perdebatan sudah berlangsung berabad-abad sampai hari ini tidak selesai persoalan tersebut, saudara dan ulama-ulama salaf kita menjadi contoh buat kita untuk tidak sembarangan kita mengkafirkan orang lain kecuali kufrun bawa nah, kalau ada mengatakan Al-Quran itu kurang, Al-Quran itu tidak sempurna, Al-Quran yang ada di tangan kita itu adalah kitab suci yang palsu. Kufrun bawa kafir jadi jadi kita mesti bedakan mana yang kufrun bawa, mana yang nyata-nyata kafir yang memang kita berhak untuk mengkafirkan, mana yang masih diperselisihkan yang nggak boleh sembarangan untuk kita mengkafirkan orang. Atau seperti persoalan apakah Nabi e, waktu Isra Mi'raj melihat Allah atau tidak? Kalau melihat Allah itu dengan mata kepala atau mata hati, ulama berbeda pendapat itu persoalan akidah. Kemudian nanti di hari kiamat Allah menyatakan dalam Al-Quran ila rabbiha nabira. Orang-orang beriman itu akan melihat Allah. Terjadi perdebatan di antara ulama. Apakah melihatnya dengan mata kepala atau melihatnya dengan mata hati. Muqtazilah mengatakan ini melihat dengan mata hati, tidak mungkin dengan mata kepala. Nah, kenapa Muqtazilah mengatakan tidak mungkin dengan mata kepala? Karena sesuatu yang ditangkap oleh indera penglihatan melalui mata berarti membutuhkan ruang dan sudut. Sementara Allah Subhanahu wa taala Maha Mulia, Maha Suci, Allah tidak membutuhkan ruang dan sudut karena ruang dan sudut adalah makhluk ciptaan Allah. Innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah tidak butuh dengan alam semesta ciptaannya. Nah, sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan melihat dengan mata kepala. Tapi bagaimana cara melihatnya? Wallahu a'lam. Kita tidak pernah tahu tentang kaifiah dan itu bisa saja terjadi dengan izin kekuasaan Allah karena Allah Maha Besar, Allah Maha Berkehendak, Allah Maha Berkuasa, segala sesuatunya bisa terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Perdebatan ini panjang, berabad-abad dari dulu sampai sekarang sudah. Tapi sungguh pun perdebatan sengit itu terjadi antara kedua belah pihak tidak ada yang saling mengkafirkan. Jadi fokus saya di sini, saya bukan ingin menyampaikan mana pendapat yang yang kuat, mana yang kita ingin mendebat pendapat yang kita anggap lemah. Bukan itu. Saya hanya ingin menunjukkan etika yang terjadi di tengah ulama kita dulu ada di mana mereka tidak mudah saling mengkafirkan sesama mereka. Karena itu satu musibah besar. Zaman sekarang ini kadang-kadang sesama harus sunnah saling mengkafirkan. Sesama harus sunnah saling mengkafirkan Jangan cerita madhab lain dulu lah. Jangan cerita Mu'tazilah, cerita madhab Syiah, cerita Khawarij dan lain sebagainya. Sesama Ahlus Sunnah saling mengkafirkan. Apalagi firqah yang di luar Ahlus Sunnah. Di dalam sesama Ahlus Sunnah saling tuduh, saling fitnah, saling menyesatkan, saling mengkafirkan. Hanya karena perbedaan pendapat. Bagaimana dengan kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah? Lebih mudah lagi untuk mengkafirkan mereka. Nah ini yang yang saya coba untuk mengajak kaum muslimin, mari kita jaga akidah kita, kita pertahankan akidah aku sunnah wal jamaah. Kita jaga dari segala serangan, tapi bukan dengan cara mengkafir-kafirkan orang lain, saudara. Ialah kecuali kalau kekafiran itu sudah nyata terang benderang, nah, itu termasuk daripada uh, eh, doruriyatul termasuk dari hal-hal perkara-perkara yang jangankan orang alim, orang awam pun tahu kalau itu tentang kafir. Seperti wajibnya sholat lima waktu. Orang awam juga tahu. Kalau ada kelompok mengatakan sholat lima waktu tidak wajib, kafir. Kalau ada kelompok mengatakan puasa Ramadan tidak wajib bagi kaum muslimin, kafir. Kalau ada kelompok yang mengatakan zakat itu tidak ada dalam rukun Islam dan tidak wajib untuk dilaksanakan oleh umat Islam, kafir. Itu kufur bawah. Makanya dulu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu tidak ragu-ragu untuk memerangi mali zakat. Kelompok yang menolak untuk membayar zakat karena menganggap kewajiban zakat itu sudah gugur dengan wafat Nabi. Karena Nabi sudah wafat, zakat tidak perlu ada lagi. Sampai begitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq ingin memerangi mereka, diprotes oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar mengatakan, apakah kau akan memerangi orang yang menyatakan dan mempersaksikan bahwa saya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah? Sayyidina Umar mengingatkan Sayyidina Abu Bakar, ini yang kita memerangi, mengucapkan dua kalimat syahadat dan masih mendirikan sholat serta puasa Ramadan. Tapi mereka tidak mau zakat. Apa jawab Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu? Lan ufarriqa baina sholat dan zakat. Aku tidak akan bedakan antara wajibnya sholat dengan wajibnya zakat sebagaimana tidak dibedakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an Karim. Karena zakat itu doruri yang tutir. Dari urusan agama yang sangat prinsip, siapa yang menolak kewajibannya menganggap itu tidak wajib, mengatakan itu tidak ada lagi dalam syariat, maka hukumnya kafir sehingga diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Makanya ketika Sayyidina Abu Bakar wafat, Sayyidina Umar menjadi khalifah radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar mengatakan laulah Abu Bakar, kalau tidak ada Abu Bakar laqa'at syariat zakat. Niscaya telah punah hilang syariat zakat. Kalau tidak ada Abu Bakar Siddiq yang memerangi orang-orang yang menolak kewajiban zakat, niscaya syariat zakat sudah ditinggal oleh umat Islam sudah ada. Jadi di situ baru saya tidak Umar mengakui betapa perjuangan Abu Bakar yang dulu pernah ditentangnya, diprotesnya saudara. Ternyata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu karena fil itu betul-betul berada di dalam jalan yang hak, jalan yang benar di dalam mengambil keputusan tersebut. Nah, jadi saya hanya ingin menekankan kalau kufurnya terang benderang, kafirnya nyata, menolak sholat lima waktu, menolak puasa Ramadan, menolak kewajiban zakat, menolak mengingkari kewajiban ibadah haji, kafir. Nah, tapi kalau kalau persoalannya sudah dalam persoalan-persoalan buruk jangan mudah mengkafirkan. Contoh menjamak sholat. Ada sebagian madhab mengatakan menjamak antara dua sholat, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya hanya boleh kalau yang bersangkutan itu musafir atau yang atau yang bersangkutan biasa sholat berjamaah di masjid, kemudian terjadi hujan lebat. Kemudian sebagian ulama lagi menambahkan sholat jamaah itu unsurnya bukan hanya musafir dan hujan, tapi juga sakit boleh menjamak. Sebagian ulama lagi dari kalangan ahlus sunnah menambahkan eh, bahkan yang namanya jamak antara dua sholat itu Nah, boleh dilakukan oleh umat Islam selama dia punya uzur syar'i. Uzur itu layan hasil tidak hanya terbatas kepada urusan sakit, musafir maupun hujan, tapi jauh lebih luas daripada itu semua. Nah kemudian ada lagi madhab di luar ahlus sunnah wal jamaah berpendapat bahwa menjamak di antara dua sholat tersebut boleh dilakukan walaupun tanpa uzur. Mereka semua sepakat sholat lima waktu wajib karena ini jalur yang kecil. Hanya mereka berbeda e, di dalam syarat tentang pelaksanaannya. Apakah boleh dilakukan tanpa uzur? Apakah hanya boleh dilakukan dengan uzur? Kalau boleh dilakukan dengan uzur, apa saja uzurnya? Ini mereka berbeda dan tidak ada ulama yang saling mengkafirkan hanya gara-gara perbedaan mereka di dalam uzur sudah ada. Jadi ini yang ingin saya sampaikan sedemikian rupa supaya kita tahu jangan mudah mengkafirkan orang lain karena beda pendapat dengan kita kecuali kalau itu adalah kufrun bawah kufrun yang terang dan nyata sampai orang awam pun tahu kalau itu ditentang akan mengantarkan kepada kekafiran. Nah baiklah, akhirnya setelah panjang lebar saya sampaikan tersebut, beberapa kaidah di antara yang perlu kita ketahui adalah pertama, yang dipegang kuat oleh aku sunnah wal jamaah adalah kaidah yang berbunyi adamu takfiri ahlil kiblat. Tidak boleh mengkafirkan ahli kiblat. Itu yang pertama. Sebagai makna tadi sudah kita jelaskan panjang lebar. Yang kedua, ada yang menarik yang dituliskan oleh Al Imam Al Ghazali dalam kitab Al Iqtisad fil Iqtiqad. Beliau mengatakan al khata'u fi idkhali alfi muslimin fil Islam khairun min al khata'i fi ikhraji wahidin minhu saya ulangi al khata'u fi idkhali alfi muslimin fil Islam khairun minal khotoi fi Ikhraji wahidin minhu. Jadi Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad Al-khata'u kesalahan fi ikhali alfi muslimin fil Islam di dalam memasukkan seribu orang ke dalam Islam khairun lebih baik minal khata'i daripada kesalahan fi ikhraji wahidin minhu daripada kesalahan mengeluarkan seorang muslim daripada Islam kesalahan dalam memasukkan seribu orang dalam Islam lebih baik daripada kesalahan mengeluarkan seorang muslim daripada Islam. Artinya, ada seribu orang kita anggap muslim. Ternyata mereka bukan muslim. Ternyata di akhirat terbukti mereka bukan muslim. selama di dunia kita anggap mereka itu muslim. Kita tahunya mereka muslim. Dugaan kita salah. Itu masih lebih baik daripada kita salah mentakfirkan orang. Satu orang kita fonis ah, dia kafir. Ternyata di kemudian hari terbukti dia tidak kafir. Dia muslim. Jadi kesalahan di dalam menganggap seribu orang sebagai muslim lebih bagus daripada kesalahan menganggap seorang muslim itu sebagai kafir. Nah kenapa kaidah ini muncul saudara? Saking hati-hatinya ulama-ulama kita dulu di dalam mengkafirkan orang lain saudara. Jadi kaidah ini saudara hanya untuk mengingatkan umat Islam hati-hati Jangan mudah mengkafirkan orang. Anda mengkafirkan seorang muslim asyad lebih berat daripada Anda menganggap seribu Anda menganggap seribu orang yang bukan muslim sebagai muslim. Lebih berat Anda mengkafirkan seorang muslim daripada Anda menganggap seribu orang yang bukan muslim sebagai muslim, sudah. Kenapa lebih berat? Itu yang tadi saya jelaskan. Karena begitu kita kategorikan dia muslim, seluruh hukum kekafiran berlaku bagi yang bersangkutan, sudah. Kalau dia termasuk keluarga kita, berarti antara kita dengan dia tidak lagi saling mewarisi. Antara kita dengan dia tidak boleh lagi ada hubungan saling uh, menikahi Antara kita dengan dia sudah tidak boleh lagi ada hubungan saling mensorankan. Antara kita dengan dia sudah dibatasi dengan kekafiran yang kita tuduhkan kepadanya. Seluruh hukum Islam sudah berlaku yang terkait dengan konteks kekafiran terhadap orang yang kita tuduh kafir tersebut. Maka itu ini yang perlu kita perhatikan. Yang berikutnya, yang ketiga, Al-khata'u fit tabri'ati khairun minal khata'i fil ittiham. Ini biasanya kalau dalam pengadilan ini berlaku. Hakim itu lebih baik salah dalam memfonis bebas daripada salah dalam memfonis orang di penjara. Ada orang paling diadili ya, kurang cukup bukti dibebaskan oleh hakim kurang cukup bukti dibebaskan oleh hakim padahal yang dibebaskan itu maling betul-betul maling cuman kekurangan bukti dibebasi itu masih lebih bagus daripada ada orang bukan maling bukan maling orang baik sudah tapi karena ada saksi palsu dan lain sebagainya Akhirnya dia difonis sebagai maling di penjara. Ini dua kesalahan yang dilakukan hakim. Pertama salah dalam membebaskan, kedua salah dalam menghukum. Maka di sini dikatakan salah dalam membebaskan lebih baik daripada salah dalam menghukum saudara. Lebih baik dia bebaskan seribu maling daripada dia penjara satu orang benar, satu orang lain. Nah, artinya apa? Nilai seorang yang baik itu begitu tinggi, saudara. Jadi jangan sampai kita salah dalam mengambil hukum terhadap orang yang baik tadi. Karena mengambil hukum yang salah terhadap orang yang baik, seorang yang baik lebih benar dibandingkan mengambil hukum salah terhadap seribu orang yang penjahat, sudah. Jadi di sini ini kaidah, ini kaidah menunjukkan hati-hati terhadap orang baik, hati-hati terhadap orang yang benar, hati-hati terhadap orang yang tidak bersalah, Nah, ini juga berlaku dalam akidah karena ini sebetulnya kaidah ini kaidah usulia. Nah, kita salah, saudara. Jadi kita anggap seseorang itu bersih, dia bukan aliran sesat. Ternyata pendapat kita salah, masih lebih baik daripada orang yang benar, yang akidahnya benar, lurus kita bilang sesat. Berarti kita sudah menghukum sesat kepada orang yang benar, orang yang tidak bersalah. Ini lebih berat daripada kita menghukum tidak sesat kepada seribu orang yang sesat. Jadi kalau kata-kata di sini dikatakan uh, lebih baik tadi menunjukkan, menunjukkan bahwa memfonis hukum bagi orang yang benar itu persoalan yang besar, persoalan yang berat, dan bukan persoalan yang main-main, saudara. Baik, berikutnya itu kaidah yang keempat hampir serupa al khata'u fi tarki fi kafirin fil hayati ahwalu min al khata'i fi safki mahkamatin min dami muslimin artinya kesalahan membiarkan seribu orang kafir itu hidup kita salah mestinya seribu ini kita bunuh tapi karena satu pertimbangan mereka tidak kita bunuh kita biarkan itu seribu kafir hidup. Putusan kita salah. Itu lebih ringan. Lebih ringan daripada putusan kita salah di dalam menumpahkan darah seorang muslim. Jadi ada seorang muslim kita halalkan darahnya. Kita bunuh dia saudara. Ternyata putusan kita salah. Lebih berat. Kesalahan di dalam menumpahkan darah seorang muslim jauh lebih berat dibandingkan kesalahan dengan membiarkan seribu orang kafir hidup tidak kita bunuh, sudah. Kenapa? Karena darah muslim itu saudara berat indah Darah seorang muslim itu terpelihara di sisi Allah. maksum dam, tidak boleh sembarangan untuk kita halalkan darah Jadi ini diingatkan oleh para ulama kita dulu hati-hati di dalam mengambil keputusan si fulan kafir, si fulan murtad, si fulan halal darahnya untuk ditumpahkan. Hati-hati sudah. Masa lalu kita dalam sejarah Islam sudah cukup menjadi pelajaran buat kita bagaimana kaum muslimin dengan kaum muslimin saling mengkafirkan, saling menyesatkan dan saling menumpahkan darah. Ini nggak boleh lagi terjadi di zaman kita sekarang. Harus kita jaga walaupun kita berbeda-beda pendapat aliran selama kita ahlul kiblah saudara tidak boleh sembarangan kita menghalalkan darah sesama muslim baik kaidah yang kelima inna da'wa bi hukmi islami alfi kafirin di syubhatin khairun min takfiri muslim wahidin bi alfi syubhatin jadi kita menghukum Islamnya seribu kafir karena satu alasan. Karena sebuah alasan seribu orang kita hukumkan Islam. Padahal mereka kafir. Karena tahu hakikat kafir tidaknya Allah Subhanahu wa taala. Kita ijtihad. Kita ingin menghukumkan ini orang kafir atau bukan. Kita cari alasannya, kita cari argumentasinya, kita cari dalilnya kita dapatkan satu alasan kalau mereka adalah Islam. Ternyata putusan kita salah. Tapi masih lebih baik daripada kita mengkafirkan seorang muslim walaupun dengan seribu alasan juga. Nanti saya akan berikan contoh soal ini setelah kaidah yang berikutnya. Karena ini hampir serupa, hampir sejalan. Di mana kaidah yang berikutnya inna ta'wila ra'yi muslimin lidaf'i tuhmati takfirihi khairun min kiryani dohiri ra'yihil mu'addi ila takfiri. Artinya, mentakwilkan pendapat seorang muslim, mentakwilkan pendapat seorang muslim untuk menjauhkan dia dari vonis kekafiran lebih baik daripada memaknai pernyataannya secara dohir yang menyebabkan dia menjadi dikafirkan sudah. Jadi secara dohir ini orang kafir. Tapi kalau kita takwilkan, ya ternyata dia tidak kafir. Maka mentakwilkan pendapatnya agar dia tidak dikafirkan jauh lebih baik daripada jiriani zahiri ra'yi al-muaddi ila takfir daripada memaknai pernyataannya secara dohir yang menyebabkan yang bersangkutan dikafirkan. Nah, kaidah yang berikutnya lagi yang sejalan, yang terakhir, innal kalimata idah tur idah innal kalimata Idza tamanatil kufra min tis'in wa tis'ina ثم thumma الإيمان من وجه واحد wahidin humila ala ahsanit tahamul wa huwal iman. Ini menarik. Innal kalimat kalau suatu kata memiliki kemungkinan makna kekafiran dari 99 sudut pandang. Kemudian ada satu sudut pandang yang bisa mengatakan dia itu masih beriman, tidak kafir. Maka sudut pandang yang tidak mengkafirkan yang didahulukan. Contoh, saya bicara di kalangan ahlu sunnah wal Mari kita lihat pemerintah Republik Indonesia tidak menerapkan syariat Islam. Padahal penerapan syariat Islam itu wajib. Allah nyatakan dalam Al-Quran Al-Karim Fakala ta'ala Wa malam yakum bima anzalallah Wa ulaika umur kafirun Wa malam yakum bima anzalallah Wa ulaika umur fasiqun Ada lagi Dua Engkau mengatakan kafir, boleh, fasik Bagi mereka yang tidak menerapkan apa yang diturunkan oleh Allah Sekarang muncul pertanyaan Pemerintah Indonesia tidak menerapkan hukum Allah Apakah pemerintah Indonesia itu kafir? Ini jadi pertanyaan sudah nah, Mari kita lihat Kita tanya kepada pemerintah Yuk kita ajak, yuk terapkan hukum Islam Pemerintah tidak mau Nah, sekarang ini kata tidak mau artinya banyak. Kalau tidak mau kita artikan pemerintah meremehkan hukum Allah, maka pemerintah kafir. Kalau tidak mau kita artikan pemerintah menganggap hukum manusia lebih baik daripada hukum Allah, pemerintah kafir. Kalau kata tidak mau kita artikan bahwa pemerintah menganggap hukum Allah itu tidak adil, pemerintah kafir. Kalau kata tidak mau itu kita artikan Saudara bahwa Pemerintah menganggap hukum Allah itu sudah luasa tidak sesuai dengan zaman modern. Pemerintah kafir. Kalau kata tidak mau itu dimaksudkan bahwa hukum Islam ini zalim, pelanggaran asasi manusia. Pemerintah kafir. Jadi dari sudut pandang dari pemerintah kafir. Tapi ada satu sudut pandang. Jadi kalau kita kumpulin nih, lima sudut pandang, enam, tujuh, delapan, sampai seratus, pemerintah kafir, sampai sembilan puluh sembilan sudut pandang, pemerintah kafir. Terus ada satu, satu sudut pandang. Tapi kalau pemerintah katakan tidak mau, bukan menolak keadilan hukum Islam, kewajiban hukum Islam, keindahan hukum Islam, tidak mau karena ada pertimbangan politik, pertimbangan ekonomi, tekanan luar negeri, tekanan kekuatan-kekuatan yang ada di sekitar pemerintah sampai pemerintah tidak berkutik adanya ancaman-ancaman kalau menerapkan hukum Islam lulutnya hutang yang begitu besar dia tidak bisa bergerak maka berarti pemerintah tidak hadir jadi ada satu sudut pandang yang mengeluarkan pemerintah daripada kekafiran. Maka saudara, dengan kaidah tadi kita ambil kemungkinan yang terakhir agar kita tidak mudah mengkafirkan pemerintah saudara. Kita protes pemerintah, kita lawan. Pemerintah kita kasih peringatan tegas, tapi yang mudah mengkafir-kafirkan guru saudara. Karena itu dalam kitab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu kalau ada orang meninggalkan sholat, nggak boleh langsung dikafirkan. Kalau dia meninggalkan sholat, tanya dulu kenapa dia tidak sholat. Kalau dia tidak tahu sholat itu wajib, dia dikasih tahu. Nah, kalau dia sudah tahu, disuruh sholat nggak mau, dia katakan ah, sholat nggak perlu, sholat nggak wajib, ya kafir, murtad, tapi kalau dia disuruh sholat nih, dia jawab, iya saya tahu sholat wajib. Cuma males. Yang begini banyak sudah. Banyak sudah. Ditanya, kamu tahu nggak sholat wajib? Tahu. Tahu nggak kalau meninggalkan sholat itu dosa besar? Tahu. Tapi kenapa? Kamu nggak sholat? Macu-macu jawabannya gimana ya? saya masih punya masalah nih. Masih ada penyakit ini, penyakit itu. karena ada kaitannya sudah. gagal kali alasan. Orang semacam ini adem fasik tidak boleh dikafirkan sudah. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i enggak, enggak boleh mengkafirkan dia. Lalu kalau dalam mahkamah syariatnya bagaimana? Maka dia harus dibawa ke mahkamah syariat yustata, dituntut untuk bertaubat. Lalu kalau dia nggak mau tobat bagaimana? Dihukum mati. Lalu dia mati e, dalam keadaan apa? Dalam mazhab Syafi'i tetap dinyatakan mati dalam keadaan muslim. Tidak boleh dinyatakan mati dalam keadaan kafir karena dia terkena hukum had, hukum mati yang tidak mengeluarkan dia dari agama Islam. Beda menurut madhab Hambali. karena madhab Hambali mengatakan kalau meninggalkan sholat dengan sengaja kafir. Tidak peduli alasannya, sehingga kalau dia dihukum mati, mati dalam keadaan kafir dan nggak boleh diurus secara Islam. Tapi kalau dalam madhab Syafi'i dan madhab Maliki, tetap setelah dihukum mati, jenazahnya diurus secara Islam. Ya dimandikan, disolatkan, dikafankan, disolatkan, dimakamkan, urusan dia diampuni tidak diampuni itu urusan Allah Subhanahu wa taala bukan urusan kita. Kita hanya melaksanakan tatanan syariat sesuai tuntunan Nabi. Jadi saya mau cerita ini lihat dalam makat Abu Hanifah, dalam makat Syafi'i, dalam makat Maliki orang tadi tidak dikafirkan sudah Bahkan kalau dalam makat Abu Hanifah nggak boleh dihukum mati. Kalau dia nggak mau tobat ya penjara sampai dia tobat. 10 tahun nggak tobat ya 10 tahun penjara. Seumur hidup apa bertobat, ya seumur hidup di penjara sampai dia tobat. Nah, jadi kita lihat, yang saya ingin jelaskan di sini bukan soal perbedaan pendapatnya, tapi bagaimana ada tiga madhab dari kalangan ahlus sunnah wal tidak mudah untuk mengkafirkan yaitu seseorang saudara karena tidak menjalankan daripada bagian daripada syariat karena ahlus sunnah itu sepakat murtakibul kabair Layu kafan. Orang yang melakukan dosa besar tidak dihukumkan kafir. Orang bersina tidak kafir, tidak murtad. Orang mencuri tidak murtad. Orang berjudi tidak murtad. Orang menenggak minuman keras tidak murtad. Ya mereka dosa. bersina itu dosa besar. Tapi mereka tidak lantas menjadi kafir karena dosa besarnya tidak. Mereka tetap seorang muslim asli yang maksiat, afir yang ber dan kalau mereka lakukan dosa itu secara terang-terangan, maka mereka termasuk fasik. Nah, ini yang ingin yang ingin saya garis bawahi, saudara. Jadi baiklah, setelah panjang lebar akan saya sampaikan tadi, intinya yang ingin saya sampaikan dalam forum ini adalah untuk kita tidak mudah mengkafirkan orang lain, saudara. Nah, lalu kalau kita melihat pandangan dia sesat, kita mengatakan sesat masih boleh. Sesat dengan kafir beda, saudara. Oh orang ini berpendapat begini, begini, begini ah, Ini kelihatannya orang ini, ini punya pendapatnya sesat Tidak sesuai dengan dalil yang kuat Itu masih dibolehkan oleh ulama Atau mengatakan bid'ah Masih dibolehkan oleh ulama sudah. Tapi kalau sudah mengatakan kafir Hati-hati Nah kalau pertanyaannya lalu kenapa Dalam kitab-kitab ulama salaf Kadang-kadang seperti antara Imam Ahmad Dengan Al-Imam uh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad ada salah satu sahabat beliau yaitu dalam makam Imam Syafi'i sahabat bukan Imam Barbahari Barbahari ini pengikut daripada Imam Ahmad Allahumma sholli nama itu hilang dari benak sudah Imam Ahmad dengan yang saya maksudkan ini sama-sama belajar kepada Imam Syafi'i pada saat Imam Syafi'i hidup di Baghdad tapi kemudian berikutnya Imam Ahmad dengan beliau ini berbeda pendapat soal khalqul Quran. Muqtazila mengatakan Al-Quran itu makhluk. Imam Ahmad mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk. Sahabatnya ini juga mengatakan Al-Quran bukan makhluk. Hanya sahabatnya ini mengatakan Al-Quran sebagai kalam Allah bukan makhluk. Tapi kalau mushaf Al-Qurannya, bacaan orang yang membaca Al-Quran, huruf yang dituliskan di atas mushaf Al-Quran, itu semua adalah makhluk lu. Dan ini ditolak oleh Imam Ahmad ya. Pokoknya Imam Ahmad menginginkan katakan saja Al-Quran itu kalau Allah bukan makhluk. Titik. Tidak perlu ada tambahan apapun. Nah, tapi di kalangan mazhab Imam Syafi'i tidak itu yang berlaku. Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran kalau Allah. Tapi tilawah tali bacaan orang yang membaca Al-Quran yang mengeluarkan huruf suara dari mulutnya, suara itu makhluk. Huruf yang dituliskan di atas mushaf, mushaf Al-Quran yang terdiri dari kertas dan tinta, itu makhluk. Nggak boleh itu dikatakan kalam Allah. Kalam Allah itu isinya, muhtawanya, kandungannya. Nah, ini ini perbedaan. Nah kemudian akhirnya antara dua imam ini saudara saling menyesatkan. Bahkan Imam Ahmad dalam satu riwayat mengatakan kafir. Sekarang muncul pertanyaan. Nah kalau Imam Ahmad ini mengatakan kafir, kenapa kita sekarang nggak boleh mengkafirkan orang-orang yang beda pendapat dengan kita dalam urusan akidah? Jawabnya saudara, kalau ada ulama-ulama kita dulu yang mengkafirkan sesama ulama, maka yang dimaksudkan oleh mereka adalah kufran guna kufrin. Jadi yang maksud mereka ini kafir bukan kafir horik anil millah bukan kafir keluar dari agama tapi yang dimaksudkan mereka kafir adalah kafir yang keluar dari pendapat yang benar beda ada kafir keluar dari agama ada kafir yang keluar yaitu daripada pendapat yang benar jadi kalau ada ulama salah saling mengkafirkan satu dengan lainnya harus dimaknai yang dimaksud kafir keluar dari pendapat yang benar, bukan keluar daripada agama. Bukan kafir keluar daripada agama, saudara. Nah, sehingga dengan demikian, klub sejalan dengan sikap mereka di dalam kesempatan lain. Karena dalam kesempatan lain Imam Ahmad melarang pengikutnya untuk mengkafirkan sesama muslim. Karena dalam kesempatan lain seperti saya katakan tadi, Syekhul Islam Ibn Taymiyah menyatakan roya an takfir, menarik sikap takfirnya saudara. Nah, jadi kalau ada kalimat-kalimat mengkafirkan sesama muslim yang keluar dari ulama-ulama kita terdahulu, maknailah yang dimaksud kafir itu adalah kufran guna kufrin, yaitu kekafiran yang tidak mengeluarkan seseorang daripada agamanya. Nah ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini sengaja saya sampaikan ini sebetulnya pelajaran ini seharusnya e, membutuhkan waktu yang sangat panjang sekali saudara tapi saya pernah memberikan di Mahat ini kalau nggak salah 4 tahun yang lalu yaitu satu pelajaran di kelas khusus tentang metodologi usul dan furu apa itu usul apa itu furu sehingga dari sana kelihatan mana yang prinsip mana tidak prinsip sehingga dari sana kita bisa menentukan mana yang kafir, mana yang tidak kafir, e, dan seterusnya dan seterusnya. Saya pernah berikan kuliah itu di pondok pesantren ini, kalau nggak salah tiga atau empat tahun yang lalu di kelas khusus. Nah, mudah-mudahan e, bagi mereka yang mengikutinya pada saat itu masih menguasai persoalan tersebut, karena sekarang ini penting sekali metodologi itu agar kita tidak mudah mengkafirkan orang. Nah, ini sengaja saya sampaikan sudah ada jangan artikan. Jadi kalau ada ulama nggak mau mengkafirkan khawarij, jangan langsung dituduh khawarij. Ngawur itu. Anda mengkafirkan khawarij itu urusan Anda. Tapi kalau ada sahabat Anda tidak mau mengkafirkan khawarij, jangan langsung Anda tuding sahabat Anda, oh kalau gitu dia khawarij. Nggak begitu, saudara. Seperti persoalan syiah umpamanya. Anda ingin mengkafirkan Syiah, itu urusan Anda. Tapi jangan kemudian ada sahabat Anda tidak mengkafirkan Syiah, langsung Anda tuduh sahabat Anda, dia Syiah. Bahaya sekali. Kalau tuduhan semacam ini begitu mudah kita lontarkan saudara, ya berantakan dong uhuah di antara kita. Itu berarti kita tidak bisa menghargai sikap saudara kita. Kita terlalu memaksakan sikap kita, saudara. Enggak bisa. Kecuali hal-hal yang kufrun bawa. Ada kelompok menganggap si A semuanya kafir. Itu urusan dia, saudara. Silakan dia keluarkan argumentasinya. Tapi ada kelompok lain mengatakan si A tidak semua kafir. Si A itu mesti kita lihat dulu. Yang kafir kita kafirkan, yang tidak kafir nggak boleh kita kafirkan wah ini sihat juga nih. Makanya kami di Front Pembela Islam pernah ditanya oleh cabang-cabang FPI di seluruh Indonesia tentang Syiah. Karena itu kan lagi-lagi bergejolak ini di mana-mana sudah. Nah kami sampaikan Syiah itu ada puluhan sekte, bukan satu dua sekte sudah. Ada Syiah Ibn Asyariya, ada Syiah Ismailia, ada Syiah Zaidiyah, Kemudian ada Syiah Sabaiyah, ada Syiah Kisaniyah dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ada puluhan sekte. Nah, ini kalau kita kumpulin nih semua kita gabung, kita klasifikasi. Hanya ada tiga, saudara. Hanya ada tiga klasifikasi. Yang pertama, siar bulan. Apa yang dimaksud si bulan? Syiah yang akidahnya sudah nyata terang benderang kufrun bawah kufrun yang terang-terangan sudah nah, Seperti kelompok yang mana? Seperti kelompok Syiah yang mengatakan bahwa malaikat Jibril salah dalam menyampaikan risalah. Mestinya risalah itu buat Ali bukan buat Muhammad. Mestinya Ali yang menjadi nabi bukan Muhammad yang jadi nabi. Kafir ini syiah yang semacam ini saudara. Tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama Terus sudah wajah jamaah. Kafir. Nah, begitu juga A yang menganggap Ali lebih afdol dari Nabi. Atau A yang menganggap saudara Ali titisan Allah. Ini nyata kufrun bawah kafir. Atau A yang menganggap saudara yang menganggap bahwa Al-Quran itu yang sampai kepada kita palsu. Quran asli sudah tidak ada. Quran itu sudah diserahkan oleh Abu Bakar dan Umar. Itu proyeknya Utsman kata mereka. Itu bukan lagi Quran yang asli. Pendapat ini kafir. Gak boleh kita biarkan, harus kita perangi, sudah. Ini namanya gula. Jadi syiah itu macam-macam, ada Sabaiyah, Kisania dan lain sebagainya. Ini banyak yang masuk kelompok ini, saudara. Termasuk ada Nusairiyah dan lain sebagainya. Yang kedua, saudara, kelompok Syiah yang dia tidak mengatakan Ali itu seharusnya jadi Nabi, Al-Quran itu kurang, Jibril itu salah dan menyampaikan risalah. Tidak, tidak ada akidah semacam itu kepada mereka. Tapi secara demonstratif terang-terangan baik tulisan maupun lisan dan secara konfrontatif penuh permusuhan mereka mencaci maki sahabat-sahabat Nabi sudah seperti mencaci maki Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu Bahkan mereka melaknat Siti Aisyah, salah satu istri Nabi saudara radhiyallahu taala anha. Kelompok ini disebut Rafidah. Kelompok ini tidak mengakui Abu Bakar Umar Utsman sebagai khalifah. Mereka menolak keabsahan kekhilafahan Sayyidina Abu Bakar Umar dan Utsman radhiyallahu taala anhu. Mereka katakan adilah yang berhak menjadi khalifah bukan mereka. Mereka semua tidak sah kekhilafahannya. Nah kelompok ini sudah di mata aku sunnah wal jamaah disebut sebagai ahlul bidah wal ahwa. Kelompok yang mengada-ada dalam agama dan suka mengikuti hawa nafsu. Kelompok ini menurut ahlu sunnah golun model sesat menyesatkan. Tapi ulama ahlu sunnah tidak mengkafirkan mereka Sudah tapi bukan berarti tidak mengkafirkan, dianggap benar, bukan. Mereka sesat. Kesesatannya harus dilawan. Enggak boleh kita biarkan. Kalau Siti Aisyah dikaki maki, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman dikaki maki, Enggak boleh kita biarkan sudah. Bahkan saya sudah instruksikan di mana-mana. Kalau sekarang terbuka di atas mimbar, ada yang mencaci maki ahlul bait Nabi, ada yang mencaci maki para sahabat Nabi, bakar mimbarnya. Enggak boleh sikap, tapi bukan berarti kita mudah mengkafirkan mereka. Persoalan mengkafirkan persoalan lain, saudara. masalah ukhra. Persoalan kita lawan kesesatan mereka itu persoalan. Persoalan kita kafirkan mereka itu persoalan lain, sudah. Nah, kelompok kedua ini ulama ahli sunnah mengatakan sesat, tapi nggak ada ulama ahli sunnah yang mengkafirkan mereka. Yang ketiga, yang terakhir, saudara. Kelompok siat yang ketiga Saudara adalah kelompok yang bukan bulan dan bukan Rafidah. Dia tidak mengatakan Al-Quran kurang, dia tidak mengatakan Jibril itu salah menyampaikan di salah. Dia juga tidak mengatakan Ali lebih aktual dari Nabi atau Ali mestinya jadi Nabi. Dan dia juga tidak mencaci maki Para sahabat Nabi khususnya Abu Bakar, Umar dan Utsman teristimewanya Siti Aisyah istri Nabi tidak dihormati bahkan dia taranti. radhiyallahu anhum mereka ucapkan saudara tidak ada kelompok ini saudara ahlus sunnah mengatakan sebagaimana yang disampaikan oleh uh, almarhum uh, Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Arbuti begitu juga yang disampaikan oleh Profesor Dr. Eh, Muhammad Ali Jum'ah itu sebagai mufti di Mesir, saudara. Mereka mengatakan si Ahmad Jamili madhabun minal madhabil islamiyah fahum muslimun. Mereka adalah salah satu madhab Islam dan mereka adalah orang Islam yang wajib untuk kita hormati. Tapi bukan berarti kita terima pendapat mereka, saudara. Silakan kita berbeda. Silakan kita adu argumentasi. Silakan kita kritisi pendapat mereka. Tapi nggak boleh kita kafirkan. Ini tiga kelompok ini real ada, saudara. Kelompok yang menuhankan Ali ada. Saya lima tujuh tahun yang lalu, saudara, diundang ke Iran. Saya datang ke Teheran. Kebetulan begitu satu hari saya sampai, lagi ada penggerbegan oleh aparat keamanan Iran terhadap satu markas yaitu saudara Firqah Alawiyah Firqah Alawiyah ini di Iran menuhankan Ali. Pikir apa? Nah, yang ingin saya sampaikan berarti kelompok itu masih ada sampai saat ini, saudara. Dan nah, kemudian kelompok yang mencaci maki Sayyidina Abu Bakar Umar Utsman sampai hari ini masih ada di Indonesia juga ada, saudara. Salah satu contoh yang kita lihat tokoh yang bernama Jalaluddin Rahmat terang-terangan dalam ceramahnya menghina Sayyidina Abu Bakar, menghina Siti Aisyah, dan seterusnya saudara. Jadi kelompok ini ada, bukan tidak. Nah kelompok yang ketiga, kelompok yang tidak mencaci maki, kelompok yang mau duduk bersama, bahkan kelompok yang mempertimbangkan sumber-sumber rujukan dari aku sunnah juga ada. Itu kelompok Zaidiyah. Kita bisa buktikan seperti siapa? Imam as sawqani pengarang kitab Nailul Autor, atau Al-Imam As-Sun'ani, Al-Yamani, pengarang kitab Subul Sara, mereka si Azain. Kitabnya dipakai di pondok-pondok pesantren NU dan pondok-pondok pesantren Muhammadiyah. Sekarang coba lihat, pondok pesantren NU dan Muhammadiyah pakai Subul Sara dan Nailul Autar Dua-duanya kitab dikarang oleh si Azain. Apa NU sudah jadi A Apa Muhammadiyah juga sudah jadi Syiah? Jangan mudah menuduh begitu, sudah. Karena kedua kitab ini tidak menonjolkan hawa nafsunya, dia juga menjadikan Bukhari Muslim sebagai rujukan Al-Quran yang paling utama saudara ada pendapat yang diterima oleh ahlu sunnah ada pendapat yang ditolak oleh ahlu sunnah ini masalah keilmuan nah, jadi jangan kita generalisir semua si A kafir ini gara-gara saya ngomong begini di internet terus muncul Habib Rizik ternyata si A juga <laughs> ya Allah itu di internet disebut Habib Rizik pernah tujuh hari ke Itu bukti kalau Habib Rizik adalah Syiah. Saya jawab, nah kalau saya tujuh hari di Iran disebut Syiah, kenapa saya tidak disebut Wahabi? Saya tujuh tahun di Saudi. Saya ini di Saudi tujuh tahun, Pak Anda tidak sebut saya Wahabi. Atau saya Salafi, kenapa tujuh hari kau disebut Syiah? Nah ini tuduhan-tuduhan semacam ini kekanak-kanakan, sudah. Nah ini tuduhan-tuduhan yang, yang betul. Termasuk Ustaz Mudakir juga yang juga tidak. Hanya gara-gara Ustaz Mudakir nggak kafirkan si A. Lo yang nggak kafirkan si A bukan hanya Ustaz Mudakir. Saya Ali Jum'at tidak mau mengkafirkan si A. Saya Wahbah Zuhairi tidak mau mengkafirkan si A. Mahmud Sartun yaitu salah satu pernah menjadi mufti di, di Mesir tidak mau mengkafirkan si A. Sudah. Nah kemudian Muhammad Ramadan al tidak mau mengkafirkan si A. Apa mereka semua jadi si A? Profesor Dr. Yusuf Gordowi tidak mau mengkafirkan si A. Apa Yusuf Gordowi juga si A? Nah, ini repot. Kalau Anda ingin mengkafirkan si A, itu hak Anda. Silakan Anda berargumentasi. Kalau Anda ingin katakan semua si A kafir. Tapi kalau ada saudara muslim Anda, ada ulama yang memilah, ini si A yang kafir, ini yang sesat, ini saudara muslim kita yang harus yaitu kita ajak dialog, kita ajak bicara. Bukan kita bunuh, kita ketuk, kita bakar, kita habisi. Saudara, kalau ada saudara muslim kita seperti itu, hormati yang pendapatnya. Jangan langsung dia dituduh, oh kalau gitu dia sihat juga. Ini dia saya pernah berhadapan dengan orang macam ini. Tapi berhasil. Ini kami lagi perang di Sina. Kenapa FPI nggak ikut? Berarti FPI Sina. Saya balikin. Ya sudah, Kemarin FPI perang sama Ahmadiyah, kamu nggak ikut, berarti kamu Ahmadiyah. Bukan, kita kan ada prioritas perjuangan, saudara. Kadang-kadang kan kita beda pandangan, saudara. Waktu kami sedang perangi Ahmadiyah, ada saudara Muslim kami yang nggak ikut memerangi Ahmadiyah, nggak boleh saya langsung tuduh mereka Ahmadiyah. Mungkin mereka punya pertimbangan lain, ingin mengedepankan dakwah kepada Ahmadiyah, itu hak mereka. Terhadap Ahmadiyah, saya melihat yang dikedepankan umpamanya perangnya, saudara saya yang dikedepankan dakwahnya, ya saya hormati putusannya saudara. Nah, sementara terhadap Si A, saya mengedepankan dakwahnya, saudara saya mengedepankan perangnya, ya saya hormati. Nah kenapa kita kok Yuk mari kita saling menghormati pendapat di antara kita. Beda nggak apa-apa di antara kita selama kita punya dalil yang berkembang. Nah ini yang bisa saya sampaikan tadi kan itu saya bangga dengan ustadz kita, guru kita yaitu Kiai Haji Mudakir di mana pada hari ini beliau pondok pesantren ini yang dipimpinnya akan mengajukan yaitu lima santrinya yang akan lulus daripada pondok pesantren ini untuk menyampaikan makalah nah, di mana makalah ini dimunakosahkan sudah Nah yang saya bangga apa? Yang saya bangga murid-murid santri di Makat Al-Islam ini dididik oleh gurunya untuk bisa menggali hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk bisa menjelajahi, menelusuri aneka ragam pendapat para ulama tentang persoalan yang sedang diteliti, sudah Dan untuk bisa mentarget mana pendapat yang menurut dia lebih kuat, mana pendapat yang menurut dia lebih lemah, tanpa mencaci maki pendapat yang menurut dia lebih lemah, sudah Dan yang menariknya lagi, Ustaz Mudakir ini tidak mewajibkan santrinya harus berpendapat. Anda punya pendapat mau beda dengan Ustaz Mudakirnya juga boleh. Ini saudara namanya mendidik santri diberikan wawasan, diberikan kesempatan berpikir, diberikan kebebasan untuk menggunakan ilmu pengetahuannya. Ini tradisi sangat bagus dan tradisi semacam ini harus dijaga, saudara. Nah, jadi sekali lagi Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Jadi jangan jangan mudah menuduh lah. Kalau Ustaz Muzakir ini tidak mengkafirkan A jangan langsung Ustaz Muzakir dituduh A Saya akan datang ke tempat saya, Habib Rizik, ini Ustaz Muzakir udah jadi Syiah, bagaimana kapan kita perangi Ustaz Muzakir? saya jawab, saya jawab, ini kebetulan yang datang kepada saya, warnanya warna salafi, saudara, saya datang kepada mereka, ini maaf, saya beberapa kali datang ke pondok pesantren Pondok Ustadz Mujahir, saya duduk, saya ngobrol, beberapa kali saya jalan dengan beliau. Kalau menurut saya, Ustaz Mujahir bukan syiah, Ustadz Mujahir itu wahabi, salafi kayak anda. Dia bingung begitu. Loh, saya lihat kok orang sholatnya di masjidnya, sudah itu dengan uh, ada yang banyak santrinya dengan sedekah, sudah tidak diirsal dengan syiah, batal itu sholat sedekah. Buat saya sholat berjamaah di sini, itu jangan jamaahnya orang tolin masih baca amin. Baca ada amin. Baca amin. Tadi kan kita dengar ya sudah. Itu dalam adab siapa kali? itu. Kalau pakai amin disuarakan batal. Nah, berarti di sini suaranya batal semua. Ada di sini siap semua. Enggak? Jadi saya katakan jangan gampang lah, jangan. Kalau Anda berbeda pendapat dengan Ustaz Muzakir itu urusan Anda. Tapi jangan gampang nuduh Ustaz Muzakir sesat, Ustaz Muzakir ini si A, Ustaz Muzakir enggak. Ustaz Muzakir tidak mengkafirkan si A. Ya, bukan tidak punya alasan sudah Karena dalam Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim banyak perawi-perawi dari Syiah yang dipakai riwayatnya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Saudara, kalau si A itu semua kafir, berarti Imam Bukhari dan Imam Muslim memakai riwayat orang kafir. Hadis yang diriwayatkan orang kafir, terima pula. Nggak sah, nggak diterima, saudara. Nah karena itu menurut saya Syiah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bukan Syiah yang ular, bukan Syiah yang sesat, tapi Syiah yang Muslimun, yang tasyayuh, yang menunjukkan munasarahnya dari ahlul bait tapi tidak menyimpang akidahnya dengan kata lain itu bukti ada syiah yang tidak kafir saudara karena kalau syiah semua kafir berarti semua riwayat perawi syiah yang ada di Bukhari Muslim itu riwayat orang kafir tidak sah kita pakai saudara dan itu berarti serangan terhadap Imam Bukhari dan Imam Muslim jadi kalau Imam Bukhari dan Imam Muslim masih memakan sejumlah perawi yang dinyatakan yaitu di dalam kitab rijal saudara bahwa mereka adalah syiah ini bukti ada syiah yang tidak kafir yang riwayatnya masih diterima saudara andai kata mereka termasuk golongan syiah yang kafir tidak akan diterima oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim saudara jadi kalau saya mengatakan ada tiga kelompok bukan saya yang bagi-bagi ini sudah ada dari zaman ulama-ulama kita sebelumnya ada si ayam bulat yang menuhankan Ali kafir ada si A yang tidak meluhankan Ali, tapi mencaci maki sahabat, Rafidah ini sesat. Ada si A yang bukan bulat, bukan Rafidah. Si A inilah yang riwayatnya tetap masih dipakai oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim sudah. Jadi jangan, jangan gampang kita bilang kafir. Jadi bagi mereka mengatakan si A semua kafir, berarti mereka tidak boleh pakai riwayat hadis-hadis Bukhari Muslim yang di dalamnya ada perawi Syiah sudah. Karena kafir. Kafir nggak boleh terima kesaksiannya saudara, apalagi dalam riwayat hadisnya ini yang mesti kita waspada. Nah, intinya yang saya ingin maksudkan di sini, jangan kita mudah mengkafirkan orang. Saya bermadhab syafi'i, saya ikut akidah ash'ari, saya ikut ahlus sunnah wal jamaah. Saya akan bela akidah syariat yang diajarkan oleh ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah. Saya akan lawan pemikiran-pemikiran yang bukan ahlus sunnah wal jamaah. Saya akan lawan pemikiran-pemikiran syiah, sudah. Apalagi pemikiran syiah yang sesat menyesatkan. Saya lawan. Tapi bukan berarti saya seenaknya mengkafirkan mereka sudah. Nah itu yang ingin saya tekankan. Ini kita nggak mengkafirkan disangka membela. Itu nggak cerdas, nggak dewasa Sudah. Nah, nah mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua. Allah menyatukan hati kita. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat Islam ini tetap bersatu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 Eh, kita akan bertemu lagi masih ada pengajian khusus insya Allah besok eh, setelah tablet ada pertemuan kelas khusus nah, mudah-mudahan kelas khusus itu kita bisa tanya jawab kita bisa dialog itu lebih lebih leluasa dalam persoalan ini untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini karena waktu yang terbatas hadam yang bawa dia kepilah siratil mustaqim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh